Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ihwani fillah. Azza wa sakumullahu jami'an. Kita lanjutkan dari kita insyaallah taala. Terakhir masalah musik. Masalah hukum nyanyian sampai pada ucapan mu'alif wal yattahim qalu Taib ikra ya man saya qra Taib adalah Wahab ikra Eh akhar Fahrudin Imam qurbatan yusammuna aktar aktar ba al mukhrija an hatta akli wajadan wajadan rubbama au jadan rubbama au jadan tar uh, atar ba ma la yahillu min tamziqil thiyabi wa takhabbuti وكل هذا في منزل عن طريق سلف وغير خاف أنه ضلال من الجادة فلا ينبغي للإنسان أن يغالط نفسه فإنما الوجد الصحيح وجد القلب عند سماع القرآن والوعد وحينئذ يثور من الباطل خوف من الوعيد وشوق من الوعد وندم على التفريد وجميع هذه الحركات الباطنة وجميع هذه الحركات الباطنة توجب توجب سكون الظاهر لا الجمز والتصديق لا والتصديق ولم يضيق ولم يضيق علينا القرآن والوعد وأشعار الزهد حتى نحتاج إلى اذهال القلوب إلى باب الله تعالى أن نذكر سلمى سلمى وسعدى سلمى وسعدى ولا نذكر ولا ننكر أنه قد يتفق في بعض في بعض تلك الأشعار ما يصح أن أن أن يوجد إشارة إلا أن الأغلب منها إماتة القلب إلى إلى الهوى و إلى الهوى الذني الذناوي الذني duniawi eh, Taib, walas Mahfum Akala mahfum ya ikhwan Al-Maktub Kuala mu'alif Rahmatullahi alaihi Wal yatahim kalu. Setelah kita menjelaskan panjang lebar Masalah musik Kemarin yang mana sebagian hawa nafsu orang-orang yang ikuti hawa nafsu mereka membolehkan dan alasan ya karena sebagian salaf ada yang membolehkan. Taib maka wal tahim maka tuduhlah. Maka dan curigailah. kalu yang mereka mengatakan inna hadza mubahun minalak sungguhnya ini adalah perkara yang suatu permainan yang dimubahkan, yang diperbolehkan. Ini merupakan satu hiburan ya minal lahwi merupakan permainan hiburan yang hukumnya diperbolehkan. Ini kata mereka. Orang-orang yang maftun, yang terfitnah. fanastarihu ilaihi sehingga dengan demikian kita bisa istirahat ilahi dengannya. Kita bisa menikmati sambil tidur, ya, sambil santai. Kita mendengarkan musik-musik, mendengarkan lagu-lagu, menyambi. Sambil masak bisa, ya nyetel tip musik-musik radio. Ini ini. Dengan demikian kita akan terasa nikmat. Fanastari kita merasa merasa apa murih merasa nikmat merasa apa tenang ya kenikmatan kita dapatkan nah ini ini ucapan mereka dan memang sebagian mereka ketika pagi harinya ya ketika sore harinya sambil menyapu sambil masak dan sebagainya maka di sampingnya ya ada mungkin radio-radio ataupun tape-tape ya tip mereka memperdengarkan suara-suara tersebut nah ini wa inna mayatunnahu yatunnunahu qurbatan dan sesungguhnya apa yang mereka sangka ya yang mereka akui itu merupakan kurbah ya pendekatan pendekatan-pendekatan apa yang mereka inginkan ketika mereka mungkin sedih ya maka mereka akan dengan cara nyetel mungkin lagu-lagu, musik-musik yang sekiranya akan ia dapatkan apa yang ia permasalahkan. Besamuna at-turba dan mereka juga menamakan ya, yakni tarab ini suara-suara yang indah apa yang ditayangkan apa yang di apa yang diucapkan oleh seorang ya muhaniyah seorang penyanyi ini al muhrijal an haddil akli wajdan mengeluarkan dari apa batas-batas akal yakni bisa mengeluarkan dari apa yakni untuk melunakan akal-akalnya untuk melunakan hati-hati yang mengeras wajdan mendapatkan ini ini dengan mendengarkan hal-hal tersebut. Jadi hatinya, akalnya akan bisa merasakan ya, bisa terenyuh dengannya dengan suara-suara yang indah dari para muhoniyah, para wanita-wanita penghibur yang menyanyi diiringi dengan musik-musik. Ini. Warubama al tarba terba la Padahal barangkali di sana ya akan didapatkan dari suara-suara yang indah tersebut apa-apa yang tidak diperbolehkan. Jelas, apa-apa yang tidak diperbolehkan. Sesuatu yang haram. Yani min tamzikil siyaq. Adanya semacam merobek ya yakni baju ini mungkin tak kalah penampilan-penampilan ya tayangan-tayangan nyanyian-nyanyian lagu-lagu berlaku lagu-lagu yang sedih orang yang miskin maka penampilan penampilannya pun bagaimana ya ini akan bajunya dirobek-robek ini penampilan penampilannya demikian di TV-TV misalnya sesuai dengan keadaan ketika mungkin kena musibah sedih ya pakai baju yang disobek-sobek biar kelihatan sesuai dengan keadaan dan juga wa tahabbut ya yakni pura-pura tidak sadar ini tahabbut pura-pura tidak sadar wa kullu hada bimanzilati antara salaf eh magzil ya wa kullu hada bimazilin dan semua ini yang disebutkan tadi itu adalah jauh dari tarekoh salaf dan juga wahari khafin dalam keadaan tidak rasa takut ya rasa takutnya enggak ada biasa-biasa annahu dolalun an jadah bahwasanya dia nam dolal sesat an jadah dari jalan yang lurus dari jalan tarekoh as al-jada yakni at-tariqah as-salaf fala insan an yuhalita nafsahu maka sepantas tidak pantas bagi seorang manusia yuhalita yakni untuk menceburkan dirinya untuk menceburkan, menceburkan dirinya sebagai para penyanyi ya para wanita muhoniat nah ini sama sekali nggak pantas haram ya untuk daftar sebagai penyanyi. Dan ini di kota-kota besar mungkin ya saling berebutan ya untuk menjadi penyanyi. Ingin terkenal, ingin dapat uang sebanyak-banyaknya. Terutama kota-kota Jakarta atau Surabaya atau mungkin Bandung dan sebagainya, mereka saling berlomba-lomba untuk mendapatkan apa? Ya, ini wanita wanita yang karir. <clears throat> Wa inna ma'al wajdu dan sesungguhnya hanya saja al itu yaitu sesuatu yang ia dapatkan nam as yang benar yakni wajdul qalbi sama il Qur'an yakni sesuatu yang ia dapatkan yang benar artinya yang betul-betul bisa ia dapatkan bisa meruntuhkan hatinya bisa membuat hatinya yang tadinya keras menjadi lembut yang tadinya apa sedih sehingga akan hilang kesedihannya maka bukan dengan musik tapi yang benar adalah dengan indah sama Al-Quran jadi dengan mendengarkan Al-Quran Al ini dan ini ciri-ciri seorang mukmin yang hakiki ketika innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu nama silat qulubuhum ini orang orang mukmin yang sebenarnya, orang-orang yang dia akhlaknya baik, maka tak kalah disebutkan Allah bergetarlah hatinya. Wa idza alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dan tak kalah dibacakan ayat-ayatnya. Ya, dibacakan Al-Qur'an atau dibacakan suatu nasihat ya, hadis suatu apa makanan rohani <coughs> maka bertambahlah imannya. Ini maka akan menjadi apa lembut hati yang di hatinya mungkin mengeras dengan Al-Qur'an. Dan nah, ini yang hakikat, yang sahihah. Al-wajdu sahihu. yakni apa kegembiraan ya yang ia dapatkan sesungguhnya yakni dengan cara membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al- Al-Qur'an bukan dengan mendengarkan musik-musik termasuk serulingnya setan adalah al-hina. Wahina idin yasuru minal batini khafun minal wa'id maka ketika itu ketika dia betul-betul bisa merasakan nikmatnya dengan Al-Qur'an maka akan muncul minal batin yakni akan muncul dari apa yakni batinnya jadi dari rohaninya dia enam sebuah khauf ya takut adanya suatu ancaman adanya suatu ancaman wa sawqun minal ma'di dan juga akan muncul pada hati orang tersebut sifat rindu ya muncul kerinduan adanya suatu janji nah adanya janji-janji ketika dia berjihad fisabilillah akan mendapatkan bidadari ketika dia mencari ilmu enam utamanya bagaimana maka dia betul rindu dengannya untuk mendapatkan keutamaan keutamaan janji-janji ter tersebut nah ini dan juga wa nadam ala tafrid rasa penyesalan Tak kala dia berbuat meremehkan satu amalan dia menyesal kemudian dia akan untuk berusaha bersungguh-sungguh tidak mengulanginya tak kala dia menyampaikan suatu amalan, menggampang-gampangkan, menunda-nunda. Mau taubat ditunda-tunda. Ini namanya tafrid, ya, meremeh meremehkan. Sehingga tak kalah dia mendengar Al-Qur'an, tak kalah dia mendengar hadis, maka hatinya akan tergugah untuk mendapatkan demikian. Bukan dengan cara mendengarkan musik ketika hatinya sedih dengan menyetel lagunya apa? Mungkin pop-pop ya, nyanyian yang bernada pop Taklah dia mungkin penakut, orangnya penakut, dia akan nyetel lagu-lagu yang sifatnya keras. Mungkin kalau zaman dulu waktu kita masih muda, ya, ada power metal misalnya, ada slang misalnya, ada gunrosis misalnya. lain nah, ini ini lagu-lagunya akan membangkitkan semangat bagi seorang pemuda penakut ya mau lewat kuburan takut melewati tempat-tempat yang angker takut. Nah, dengan nyetel lagu ini akan membangkitkan hatinya biar berani. Dan ini sangat disayangkan. Hatinya akan apa berani, tapi cara yang salah. <coughs> Kemudian wa jami'u hadhihi harakati al dan semua ya gerakan-gerakan yang batin ini muncul ya adanya rasa takut, ada rasa kangen dan sebagainya, ini jibu sukun al dohir, Akan mewajibkan akan melahirkan tenangnya fisiknya. Tenangnya dohir dia. Ini ya. Karena di atas ilmu. Di atas bimbingan Allah dan Rasulnya. dohir fisiknya tenang. Nah, tidak ketika dengan musik-musik ya ini sementara karena memang jadi setan berani nanti muncul takut kembali Walau jam za watasfik tidak diiringi dengan tabuhan-tabuhan wataswik dan juga tidak diiringi dengan tepuk tangan ini ya taswik tepuk tangan dan ini tepuk tangan perkara-perkara jahiliyah ya, min masail jahiliyah yang diharamkan dalam Islam <clears throat> diperbolehkan ketika mungkin sang imam ya tanbih lil imam, peringatan bagi seorang imam ketika dia lupa ya, bagi seorang wanita dia menepukkan telapak tangannya ke pahanya. Ini. Dan zaman dulu ya Tepuk tangan ini merupakan ibadahnya orang jahiliyah, orang musyrikin tatkala mereka ya tawaf di Ka'bah, sekitar Ka'bah. Mereka cara ibadah mereka salat mereka adalah dengan cara tepuk tepuk tangan dan juga taswir, bersiul. Nah ini, ini enggak diperbolehkan. <clears throat> Sebagaimana telah datang dalam satu hadis ya, eh, ayat sebelumnya. Jadi, wa makana salatuhum indal bait illa mukaan watas diatan. Ini ini keadaan orang jahiliyah. Tatkala mereka beribadah di sekitar Ka'bah yang mulia. Salat mereka bagaimana? Di samping Ka'bah ini dengan mukaan watas tasdiyah. Apa mukaan? yakni taswir bersiul. Ini caranya bersiul dan juga watas dia apa tas dia bimana taswiq bertepuk tangan ini ibadah-ibadah mereka yang mereka lakukan dan ini merupakan masail jahiliyah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang diharamkan untuk kita melakukan tepuk tangan mengharam diharamkan untuk bersiul ya atau bersiul kadang main mulut ya seorang pemuda mungkin di hadapannya ada seorang cewek ya toh main silsilan lain ini zaman apa jahiliyah apa tabiat orang-orang jahiliyah ketika ibadah ataupun bukan ibadah juga sama enggak diperbolehkan ya hal-hal kebiasaan ingin manggil seseorang dengan cara bersiul atau mengundang dengan tepuk tangan ini enggak enggak usah karena merupakan tasabuh dengan orang-orang jahiliyah. Dan juga dalam satu hadis sebutkan at-tasbih lirijal, ya, yang diperbolehkan. Wa ini sa tasbih, ya, untuk laki-laki. Ketika sang imam lupa mau rakaat yang keempat dia lupa duduk rakaat yang ketiga. Maka dengan cara tasbih para jamaah. Nam makmum subhanallah. Ya, bagi seorang wanita, bagi seorang wanita dengan cara menepuk tangannya ke pahanya. Ini diperbolehkan. Ini masalah taswik. La jamza wa taswik, tidak ada tabuhan dan juga tidak ada tepuk-tepuk tangan. Nah, ini jangan dibiasakan ya tepuk tangan ketika mungkin sepak bola ya atau mungkin ketika main-main jangan pakai tepukan tangan walam yadiq alaina al-Qur'anu al-wa'du wa as'arul zuhdi dan tidak memberatkan menyempitkan hati kita Al-Qur'an nasihat ya sir-sir yang berbau zuhud hatta nahtaju fil i'daril qulub ila babil ta'ala an nadkura as-salma wa sampai kita menyebutkan Nah, untuk menyebutkan ya, untuk membuat hatinya khusyuk kepada Allah taala ketika dia beribadah menyebutkan salma dan su'da. Ini ini gambaran apakah ketika untuk menuju hatinya khusyuk, untuk hatinya apa? Ya ini terenyuh dengan sebuah ketika dia berbuat salah apakah harus menghadirkan sang penyanyi ya di sini Salma Su'da sehingga hatinya akan terenyuh dengan orang tersebut. Apa kita harus menghadirkan sang penyanyi zaman sekarang misalnya yang para kaum muslimin mereka menggandrunginya sebagai figur mereka? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Dan Al-Qur'an tidak membuat sempit bagi kita. Ya, justru malah sebaliknya membuat luas, lapang. Enggak butuh pada apa? para penyanyi-penyanyi, para penghibur wanita tersebut. Wala nunkiru annahu qad yattafiqu dan sungguh kita tidak mengingkari bahwasanya disepakati ya di sana di dalam sebagian sir-sir tersebut mayasihu apa yang memang telah benar ini ya sebagian sir-sir memang di sana ada kebenarannya ayyujaz isarah didapatkan ya sebuah isarah jadi ada faedah di sana sebuah syair para ulama meletakkan terutama di kitab-kitab nahwu di sana di kotor itu banyak ya syair-syair yang bisa diambil faedah dari sisi nahwu ya dari sisi apa akhlak sebagian bisa diambil sehingga para ulama menetapkan untuk menguatkan masalah nabu, sebagian beliau para ulama mengambil Al-Qur'an, mengambil hadis, mengambil syair-syair. Dan syair dulu dan syair sekarang sangat jauh. Ya. Jadi siir zaman dahulu itu lebih indah kata bahasanya. Nam, sehingga sampai-sampai ya Allah menantang seandainya mereka bisa mendatangkan syair membuat surat yang seperti Al-Qur'an coba ya buat para ahli syairnya. Karena memang syair itu waktu itu sangat pandai-pandai, sangat bagus. Ya, ditantang sama Allah Taala untuk membuat ya yang sejenis dengan Al-Qur'an yang satu surat saja, tapi mereka enggak mampu. Ternyata Al-Qur'an lebih tinggi, Al-Qur'an lebih mulia daripada syair-syair mereka. <clears throat> Illa anal aghlab kecuali ya bahwasanya kebanyakan dari syair-syair tersebut imalatul qulub yakni mencondongkan hati nah, membawa pada sebuah hati ini kepada hawa nafsu dan juga duniawi masalah dunia ini alal aglab cara kebanyakan cara mayoritas ya ini syair siir nam akan membawa kepada hawa nafsu membawa kepada masalah dunia nah ini mungkin tak kalah putus cinta ya sebagian mereka membuat syair-syair ini secara aglab, tapi sebagian ada yang memang benar ya, enggak semuanya salah, ada yang benar. <clears throat> Tapi sudah habis waktunya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang sedikit lagi. Allah alam bisawab ilahuna tafadhulu Habitakumullah.